sebagai awal dari setiap surah. Demikian pula suratul Fatihah. Basmalah dalam kehidupan seorang hamba adalah sesuatu yang telah didekatkan dalam kehidupan kita. Sejak kecil saya rasa. Eh, bahkan sejak kita belum bisa berucap, orang tua kita sudah mendekatkan kita dengan basmalah. Eh, Walaupun akhirnya kita hanya mengatakan ah, ah, ah. jelas kita sudah berupaya dituntun untuk mengucapkan basmalah. Ini kalimat yang akrab betul dengan kita. Sejak kecil kita didekatkan dengan basmalah. Basmalah dalam Islam adalah bacaan yang menempati tempat-tempat yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Mohon maaf, basmalah. Mau minum? Basmalah. Menyembelih? Basmalah. Masuk keluar rumah? Basmalah. Hubungan suami istri? Basmalah. Naik kendaraan? Basmalah. Berwadang? Basmalah. Basmalahnya sesuai dengan lapaknya masing-masing. Tapi semuanya namanya basmalah. Ucapan dengan nama Allah basmalah itu sangat hebat dalam menekan syaitan. Dan ini diperlukan untuk masuk menyelami makna demi makna dari surah demi surah dari Al-Quran. Sebab syaitan sangat memahami besarnya manfaat ayat-ayat Allah. Dia akan mengerahkan segala kemampuannya supaya walaupun dia tidak mampu menghalangi kita membacanya, maka dia akan upayakan kita tidak mendapatkan makna dari apa yang kita baca. Sehingga tidak bertambah keyakinan, tidak bertambah cahaya, tidak bertambah kekuatan. Dia akan kerahkan segenap kemampuannya. Kami akan semangat dengan mengawali upaya kita. Sebab semangat sangat hebat dan menekan dari syaitan itu. Suatu hari, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan kendaraannya berjalan kemudian tersandung. Ya namanya manusia saat itu beliau radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat-kalimat ya menunjukkan kemarahan, memarahi ini, memarahi itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setan membesar dengan ucapannya. Sebab berhasil makarnya. Kemudian Nabi tuntunkan supaya membaca basmalah. Ketika bersandung, Nabi tuntunkan supaya membaca basmalah. Sahabat ini membaca basmalah. Apa yang terjadi? Kata Nabi, syaitan mengecil dengan sekecil-kecilnya. Lihat hebatnya basmalah. Kehebatan basmalah ini akan terlihat mampu kita rasakan kalau kita memahami maknanya. Lihat bi artinya dengan ismi nama Allah Allah dengan nama Allah. Ini pokok kalimatnya. Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama, dua sifat yang mengikuti latar Allah. Tapi bahwa kalimat dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Secara lafaz kalimat ini belum lengkap. Secara lafaz dengan nama Allah. Kita masih mencari sesuatu yang lain untuk menyempurnakan kalimat ini. Harus saya katakan dengan tangan sehat. Dengan apa? dengan tangan sehat. Eh, tangan akan sempurna itu belum? Hah? Dengan Allah. Sempurna itu belum? Yang hati nafsu hatinya hanya mensifati Allah dengan nama Allah. Siapa Allah? Yang maha pengasih yang. maha penyayang. Belum. Belum sempurna. Kita masih mencari, menanti sesuatu yang lain. Harus ada sesuatu yang lain. Tapi bagaimana mungkin kita katakan tidak sempurna sebab di ayat dari ayat-ayat Allah. Semua ayat Allah sempurna dengan kesempurnaan tiada tandingannya. Apalagi dia mengawali setiap surah yang penuh kesempurnaan. kalimat sempurna yang kesempurnaannya ada pada kata yang tidak disebut. Apa kata itu? Saya akan kesimpulan pembahasan. Kata itu adalah kata kerja. Kata kerja itu bersifat khusus disesuaikan dengan apa yang akan kita kerjakan. Dan yang terbaik kerja itu diletakkan di akhir. Kita membaca Al-Fatihah baca apa? Takdir maknanya. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, saya akan membaca suratul Fatihah. Baru sempurna itu basmalah. Kalau mau minum, Nah sebab kepadanya habis dengan nama Allah saya akan mah. Mana nanti bagaimana dengan nama Allah saya akan mah. Menyembah. dengan nama Allah saya akan ber Dengan demikian baru kita paham basmalah kita. Ini yang pertama tentang basmalah. Basmalah adalah ucapan mengawali seluruh perbuatan baik dan haram digunakan mengawali perbuatan jahat sebab dia dengan nama Allah. Entah dengan nama Allah kemudian meminum tuak khamar hal-hal yang menabukkan. Entah dengan nama Allah kemudian ingin mencari orang memberi tulisan dengan basmalah ketika tulisan-tulisan itu adalah perkara-perkara yang tidak pantas. Hal-hal yang berbau porno, eh, tidak senonoh, nafsu yang tidak pantas, haram diawali dengan basmalah. Sebab basmalah kalimat mulia. Jadi jelas? Kita sudah bisa mengenai setiap pekerjaan hidup kita dengan basmalah. Basmalah yang benar. Ikutkan kata kerja sesuai dengan kerja kita. Dan kami katakan sebaiknya diletakkan di akhir. Kenapa? Supaya nama Allah yang pertama disebut. Agar supaya keberkahan kerja itu semakin menjadi, semakin besar, dan yang terutama agar supaya nilai wa iyyaka nasta'in itu terwujud dalam basmalah wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan penghayaan dalam meminta pertolongan basmalah hanya akan terwujud kalau kata kerja diakhirkan kalau Kenapa dilakukan kejahatan itu? Semua akan minum dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimatnya sudah benar. Tetapi tidak melahirkan makna pengkhususan. Pengkhususan hanya ketika objek atau makmul atau sesuatu yang asalnya diakhirkan di kedepankan. Bismillah itu asalnya di akhir. Katakan dulu. Tapi dia dikedepankan sehubungan dengan nama Allah. Dan yang lebih penting agar supaya lahir makna pengkhususan dalam meminta di sini. Sehingga Bismillah bagi orang yang mengakhirkan kata kerja di dalamnya terkandung hanya hanya dengan seluruh namamu ya Allah. Saya pertolongan minta diberkati baru saya akan melakukan kerja ini ingin minum ingin makan ingin berwudu ingin membaca Al-Quran itu basmalah dari sini saya rasa kita sudah bisa menjawab kenapa sesuatu yang hilang ini tidak dipatenkan tidak dimunculkan harus kita cari lagi kita sudah tahu sesuatu ini ya. kerja yang bersesuaian dengan kerja kata dan sebabnya diakhirkan. Ketika bertanya, kenapa nggak dipatentkan saja? Supaya nggak asal Jadi kan satu lafaz selesai. Ah, kalau dijadikan satu lafaz, maka basmalah tidak dipakai kecuali hanya untuk pekerjaan itu. Kalau basmalah hanya untuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Al-Quran. Ini maksudnya. Kita tidak sampai berkata Bismillahirrahmanirrahim Akbar Al-Quran sementara menanam Sebab lafadnya berbunyi dengan nama yang maha si lagi maha penyayang siapa membaca Al-Quran sementara menanam Minum dalis Ini hikmah Kenapa kata katakan jangan dimakan Supaya setiap kerja kebaikan yang menjadi perbuatan kita, kita bisa tempatkan di situ itu kemaksiatan basmalah. Baik. Sekarang kita masuk di para basmalah bermakna dengan. Dengan dalam bahasa Indonesia mempunyai banyak makna. Apalagi dalam bahasa Arab. Dengan tangan saya. Saya minum. Dengan kepergianmu, sedih. Sampai dengan apa yang yang pertama? Anak dengan tangan sama dengan menggunakan alat tangan ini atau dengan yang kedua dengan kepergian saya bersedih sebab ya sama-sama dengan tapi beda maknanya. Sama-sama di, tapi beda maknanya. Sekarang di dalam bahasa dengan apa maknanya? Maknanya isti'anah, minta pertolongan. Minta bantuan di sini. Dengan di sini minta bantuan. Sebab setelahnya perbuatan, pekerjaan. Setiap pekerjaan yang kita inginkan ada bantuan, pertolongan. Kita inginkan berhasil, berberkah. Ini dimana di sini. Pertolongan, bantuan, supaya berhasil, supaya berberkah. Sudah? Dengan dan itu jiwanya. Ketika kita membaca kalimat dengan tangan saya, saya minum. Dengan kepergianmu, sangat bersedih. Kita langsung bisa Ya, Yes, iya. langsung bisa ya, Demikian pula pada basmalah ini. Latih diri. jadi kalau basmalah itu sama jiwa saat kita berbahasa dengan bahasa Indonesia. Itu berhasil sudah. Kekeliruan kita banyak-banyak belajar basmalah dari lapaknya. Tidak mau mempelajari maknanya. Akhirnya ketika mempelajari anaknya kerepotan. Sebab wafatnya sudah duluan. memang dari kita ikutkan. Harusnya bersamaan. Karena itu, belajar Al-Quran yang paling baik, apalagi yang sudah dewasa, langsung dengan mempelajari maknanya. Itu yang terbaik. Belajar bahasa yang paling efektif, ya eh, langsung menghafal kosakata dalam kalimat yang dia sudah pahami. Itu eh, yang efektif daripada antum hafal setiap kosakata. Rumah yang ini, apa ini, apa hafal semuanya. Antum hafal ribuan kata-kata ini tidak banyak memberi makna. Sebab tidak langsung ditempatkan dalam kalimat yang mempunyai makna. Apalagi kalau sekarang menghafal menghafal kalimatnya kemudian dia bisa memaknainya. Bismillah. Bisa dijiwai? Syaratnya siapkan hati. Pasang pendengar. Kita sudah tahu maknanya. Bismillah. Kita ingin minta pertolongan. Dan sehebat-hebat permintaan pertolongan permintaan pertolongan kepada Allah dengan menggunakan seluruh nama-namanya wallahu asmaul husna fad'uhu biha hanya nama-nama yang terindah maka berdoalah minta kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya kita langsung dituntun dengan basmalah minta pertolongan kepada Allah bismillah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala kata isim, kata tunggal diidofahkan kepada lafaz Allah. Orang Arab dalam kalimat syah juga mufradul mudhaf dalla alal umum. Kata tunggal yang sudah disandarkan itu mempunyai makna umum. Walaupun di sini kata tunggal bukan di asmaillah, bukan di nama Allah, tapi orang sudah bisa dan menyaksikan dengan kata isim di sini seluruh nama Allah. Kenapa? Kata tunggal disandarkan kepada Allah. Semua maknanya semua yang Allah miliki. Kalau saya katakan, tangan saya bersih, apa yang langsung kita pahami? Tangan saya bersih, apa yang langsung pahami? juga dalam bahasa Indonesia. Kata tanggal ketika disandarkan, itu langsung kita pahami sesuai dengan kepada apa penyandarannya. Kita langsung kita pahami. Kalau kurang paham, ambil kesimpulannya saja. Ismi di sini maknanya semuanya Allah. Ah, itu kesimpulannya menolak basmalah doa permintaan pertolongan yang paling hebat. Ketentuan meminta pertolongan dengan menggunakan nama Allah, kita harus menggunakan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Bagaimana? Minta rezeki, ya Izzah, wa Minta kesembuhan, Ismah fasaki. Sembuhkanlah Allah. Engkau yang akan menyembuhkan. Itu. Dia bilang, Ya Sajidul Ikhwar Urzuqni. Wahai yang sangat keras siksaannya. Beri solusi. Ini benar ada dalam Al-Quran itu. Tapi salah penggunaannya. Tidak baik dalam menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harusnya. Tetapi kalau kurang ilmu kita tentang nama-nama Allah, Ah, basmalah ini sudah melingkup semuanya. Ah, eh, nanti apa? Sebab itu sudah melingkup apa? Semua Sesuai dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan basmalah sudah melingkup seluruh nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi mampu baca Al-Quran. memerlukan kedahsyatan pendalaman dari nama-nama Allah supaya kita bisa tembus makna demi maknanya. Bahkan sebagian langsung menafsirkan nama namanya supaya kita paham setiap ayat itu mempunyai kebenaran yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Basmalah yang mengawalinya sudah melingkup semua nama sifat itu. Makanya sangat ditentukan oleh awalnya basis kemalannya harus membaca basmalah untuk membaca secara al-fatihah tapi dalam sholat ada perselisihan dalam hal membesarkan dan menyirkan tapi perselisihan ini tidak boleh menyebabkan berselisihnya hati sebab-sebab dulu ulama-ulama besar berselisih dalam perkara ini. Walaupun wallahu alam dari beberapa banyak hadis yang kuat disirkan. Tetapi yang salah yang tidak baca basmalah. Bagaimana dia mau menembus kedahsyatan surat Al-Fatihah sementara dia tidak mengalaminya atau Allah jadikan awalnya. Nabi bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bih." Hmm. apa beramallah mulai kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai Bismillah dengan seluruh nama-nama Allah Allah apa artinya ini kalau dalam pelajaran tarekat, oh ini pelajaran tiga tinggi nih. Allah apa maknanya? Kalau kita kenal Allah, kenal Allah, semua akan menjawab. Orang kafir semua akan menjawab kalah sesuai dengan kadar Sekarang pertanyaan kedua, apa arti dari ayat ini? Allah. sini yang mulai banyak terseleksi. Kamu saudara, Ar-Rahman, al quran Ar-Rahman. Dialah yang mengajarkan Al-Quran. Kenal siapa Ar-Rahman? Kenal? Semua akan menjawab sesuai dengan kabar pengenalannya. Sekarang saya tanya, apa arti Ar-Rahman? Di sini bisa dijawab. Maha Rahmat, Maha Rahmati. Sekarang Allah, untuk disembah. Yang maha berhak untuk diibadahi. Ar-Rahman dari makna rahmah. al razzaq dari makna rizq. Al-Alim dari ilmu. Yang maha berilmu. Yang maha meneruskan. Eh, yang maha menikmati. Allah dari uluhiyah. Al-Ilah yang maha berhak untuk diibadahi. Sekarang saya tanya, semenjak adanya nama ini, adakah yang bernama Allah selain Allah? kecuali hanya Allah. Sebab dari penamaan pun tidak ada yang memberi, tidak yang bernama dengan nama ini. Siapa mati, siapa yang berani, langsung binasa saat itu. Sebab Fir'aun yang sudah mengaku Tuhan tidak ada mengatakan Iblis lanatullah tidak berani Ini Allah yang maha berhak untuk diibadahi. Pertanyaan ketiga. Kalau pertanyaan ketiga, saya pastikan. Tidak orang bisa jawab. Sampai di mana kedalaman makna dari nama ini? Kalau saya katakan, al razzaq Muhammad Memberi, ya, apa permainannya? Pasti Maha Kaya. Hah? Pasti Maha Kaya? Ya tidak. Pasti maha mengetahui. Hah? Pasti maha mengetahui. So tidak akan dianggap sebagai yang maha sempurna yang pasti. Kecuali dia harus tahu siapa yang Iya. Pasti mana mengetahui. Hah? Tidak akan bisa dia bisa mengetahui siapa yang Itu keharusannya. Karena Allah. Apa keharusannya? Sampai di mana? Yang ini jamaah tidak ada batasnya. Suatu mendapatinya itulah kebodohannya. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyimpulkan dia adalah nama yang kepadanya kembali seluruh makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berangkat Allah Maha memberi Allah Maha mencipta, Allah Maha mengetahui, Allah daha dışarı, Allah daha tinggi, Allah daha liar, Allah daha baik, Allah daha Allah. Semua maha. Dari atas Allah subhanahu kembali kepada kebangunan kedahsyatan nama ini. Karena itulah orang yang mengenal nama Allah dengan sebenar-benar pengenalan ketika disebut Allah pasti bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sifatnya orang beriman. Jika diingatkan Allah, bergetar hati mereka. Getaran hati ini disesuaikan dengan seberapa dalam, seberapa luas kita dalam mengenal nama dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya basmalah seseorang pasti berjenjang-jenjang. Mereka di betul-betul ismi Allah itu dan dikhususkan ismi betul-betul seluruh nama Allah kita muncul ia hadirkan itu kan kembali kepada kesalahan kita dalam mengenal nama Allah sebabnya apapun ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di situ akan berbeda di jenjangnya seseorang dalam menyebut namanya maknanya kita sudah sama dalam memaknai maknanya tapi tetap hasil bacaannya pasti berbeda. Sebab basmalah dilandasi dengan kekuatan ilmu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama. dari nama yang kembali kepada kata Rahman. Rahmat artinya sayang, kasih, baik, merahmati, itu rahmat. Jadi Ar-Rahman artinya maha menyayangi, maha mengasihi. Maha menyayangi, maha mengasihi. Dengan rahmat yang tiada tandingannya. Tapi di dalam kekurangannya. Ini yang perlu dipahami. lagi Ar-Rahman sudah bentuk ini sudah mengalami penambahan dua kata dari asalnya. Rahmin. Jadi Rahman sudah berkata Dua. Alif satu ini kemudian nun. Rahman. Alif. Rahim berapa kata? Satu. Ia setelah Rahim. apa ya? Rahman bentuknya telah mengalami penambahan dua kata. Rahim satu kata. Satu huruf dalam bahasa Arab melahirkan tambahan makna. Apalagi dua huruf. Ini perbedaan pertama. Dari perbedaan pertama ini adalah perbedaan kedua. Bahwa kejahsyatan makna rahmat pada rahman itu lebih luar biasa daripada terhadap ar-rahim. Dalilnya Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa ar-rahman adalah sifat rahmat dan tinggal sebagai sifat yang ada pada diri Allah. Dan ar-rahim sifat maha merahmati dan tinggal rahmat yang sampai kepada makhluk. Karena itu, penggunaan nama Rahim itu digunakan dalam Quran dalam syarat rahmat sampai kepada hamba. Wa kana bil mu'minina dan adalah Allah terhadap orang beriman cahaya. Allah menyebutkan merahmati. Bukan Rahman disebut, tapi Rahim. Innahum bihim Rahimu Rahim. Rahim yang ketika menyebutkan merahmati. Sebab itulah makna rahim. Rahim berarti merahmati rahmat yang sampai kepada kita. Adapun rahmat dalam arti apa? Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dan yang ada padanya lebih dahsyat. Sudah? Selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita masuk. Eh, iya. mengawali suratul Fatihah. Semua surah bahkan mengalami semua amalan-amalan baik kita dengan basmalah, doa keikhlasan, doalah orang yang bertauhid yang meminta hanya kepada Allah dengan menggunakan seluruh nama-namanya kepada Dia Allah yang betul-betul Maha merahmati. Coba baca basmalah dengan benar. Kemudian buka hati termasuk betul makna Alhamdulillah si Alamin. Maka akan dibuka makna demi maknanya. Ingat tujuan kita apa? Ingin menjadikan Al-Quran sebagai apa? Ruh. Pedoman hidup. Cahaya dalam hidup kita. Ini memerlukan usaha besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita akan bahas sehabis sholat asar. Saya khawatir mendolimi diri saya dan mendolimi jamaah. Kalau kita lanjutkan pembahasan ini. Sekian subhanakallah hamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Sallallahu